Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Bas, afan satu barakah bas kalil. Ana ma ana mau'id fi Ataris. Baik. Sampai di mana ada bulghusli minal janabati ya? Adabul ghusli minal janabati tata krama mandi dari junub. Sebelumnya harus tahu cara mandi besar itu sederhana, wajibnya satu niat. Dua, meratakan air ke sekujur tubuh. Niat meratakan air ke sekucur tubuh. Selebihnya itu sunnah yang disebutkan dalam kitab ini. Artinya kalau orang mau mandi besar cukup dia niat mandi besar kemudian meratakan air ke sekucur tubuh baik pakai sampo atau tidak pakai sampo sama. Kemudian jangan lupa seperti yang punya berikan masalah fikih sebab-sebab mandi besar ada lima tambahan satu enam itu dihafal. Sebab mandi besar ada di sini Imam Ghazali tidak menyebabkan eh, tidak berbicara tentang fikih secara luas, tapi tentang adab tata krama sunnah-sunnahnya. sobat kajana batun kalau menimpamu janabah junub. Ada yang tertimpa junub, maksudnya hadas besar. Min baik dengan keluar mani karena mimpi Awikoin atau bersenggama. Ini dua ini contoh. Sebetulnya yang lain masih ada ya. Lima ya yang mewajibkan mandi besar. Satu bersenggama biarpun tanpa keluar mani. Yang kedua keluar mani biarpun tanpa senggama. Sudah punya jelaskan itu sudah ada catatannya. Yang ketiga adalah melahirkan yang keempat adalah haid, yang kelima nifas, tambahan orang mati. Ini dihafal. Jadi lima itu menjadikan orang wajib mandi. Di sini Imam Ghazali menyebutkan cuma dua, ikhtilam, mimpi basah, mimpi keluar mani dan terbukti bukan sekedar mimpi keluar mani. Kalau ada orang mimpi keluar mani setelah bangun dilihat tidak ada ya nggak wajib mandi. Atau menemukan mani biarpun tanpa mimpi wajib mandi. Fakhudil ina'a maka ambillah wadah air. Ambil tempat wadah air. Ilal muhtasali ke tempat mandimu. Ini digambarkan zaman dulu, belum punya kamar mandi kayak begini. Kamu ngambil air, dibawa ke tempat mana yang kamu akan mandi. Kan harus menutup aurat, jangan mandi di depan orang, haram. Nah, aurat diperhatikan sebagian tempat tidak memperhatikan aurat bahkan pesantren sekalipun banyak pesantren tidak memperhatikan aurat biarpun sama-sama laki-laki dengan laki-laki paha tidak boleh dilihat mulai lutut sampai pusat nggak boleh melihat kamu melihat temanmu makanya di sini dibuat kamar mandi satu-satu tolong ini kita perhatikan kamu tidak perhatian kuncinya ada yang nggak beres nggak ada yang sadar minta sama Mas Tosin dipasang kunci ya, kayak kamar sini kunci kunci apa namanya itu dimatikan terus kuncinya pakai ya kayak di masjid takwa itu jadi mati, pasti kekunci karena takut kebuka kelihatan auratmu nanti harus malu kamu tuh harusnya rasa malu biarpun sama laki-laki aurat ini tidak diperhatikan dan ini disepakati nggak ada riwayat dari mata Imam Malik saja mengentengkan tapi tetap kalau melihat misalnya kemaluan yang aurat besar nggak ada orang yang mengatakan boleh melihat biarpun sama laki-laki ada nah, sebagian pesantren mandi sekamar mandi dua. Kalau sini ada ketahuan langsung dicap diusir kalau anak di sini. Haram itu. Dibuat kamar mandi sebanyak itu biar kamu itu rapi. Aurat. Membangun kamar mandi yang bagus itu sama pentingnya dengan bangun masjid. Kalau kamu bangun pesantren utamakan kamar mandi daripada masjidnya. Kalau masjid itu aula begini untuk sholat sudah sah. Tapi kalau kamar mandi terbuka, aurat terbuka, dosa. Ini perhatikan, Bahkan disebut di kitab-kitab aurat itu adalah paha aurat, aurat, aurat. Tapi kenapa orang masih melihatkannya? Ilmunya nggak manfaat itu namanya. Nggak bisa mengamalkan ilmunya. Ya, kamu kalau di rumah nanti kalau bikin rumah sekecil apapun rumah itu, utamakan kamar mandi yang terhormat, tertutup rapi, kunci, sehingga tidak ada orang yang melihat aurat Nah ini zaman Nabi tidak ada tempat khusus jadi ilal muhtasal tempat untuk mandi agak menjauh membawa air. Waksil yadaika cuci dulu tanganmu. Awalan terlebih dahulu salatan tiga kali. Wa azil ma'ala badanika hilangkan apa yang ada badanmu barangkali ada kotoran-kotoran. Kamu bersihkan min kodarin dari kotoran. Wa tawaddo dan berwuduklah engkau kama sabako seperti yang telah lalu caranya wudhu fi wudhu ika di dalam berwudhu jadi sebelum mandi besar kita melakukan wudhu seperti wudhu li sholat untuk sholat ma'ajami awati dibaca juga semua doa-doanya wa akhir dan akhirkanlah ghusla qadamaika membasuh kedua kakimu jadi mulai dari kepala kaki paling akhir Coba. Umairah mana? Tadi disebutkan bagaimana ngambil air, lalu nyuci tangan ya. Terus berwudu ya. Paham? Kalau mau mandi besar, orang habis haid mandi. Jadi hukumnya wudu gimana di sini? Hmm, harus atau Hmm? wajib. Benar. Benar Fahriani? Salah Bu ya milihnya. Nah, nanya orang yang tidak paham. Sudah diterangkan semuanya dari cara mandi besar wajibnya cuma dua. Niat sama mengguyur air sekucur tubuh. Sisanya sunnah, ngerti? Anak-anak pinter? Hah? Ngelamun kamu itu. Wudhu wajib atau tidak? Eh, hey, semuanya. Hah? Ragu ente. Ya banget, ente pakai kalau-kalau. Di sini pertanyaannya mau mandi besar, itu wudhu wajib atau tidak? Oh, bingung ente ini. Coba ente ber, sambil jalan renung itu sudah dikasih kok idah sama Buya kebobol lagi. Kurang nyambung. Taknya itu kurang nyambung. Coba agak konsentrasi. Yang benar. Takut inti ini kurang nyambung, kurang taluknya tidak ada dengan Buya itu inti. Hanya belajar belajar dok. Kalau inti perhatian, tidak ada orang ngantuk belajar. Hah? Wajib tidak untuk sudah kasih kok idah, sudah kasih mukotimah. Dalam cara mandi itu wajib cuma dua niat sama mengguyur air ke seluruh meratakan air ke sekujur tubuh sisanya sunnah. Baik. Masih enak. Anda punya curiga kamu itu hanya hadirnya hadir jasad tok, pikiran ini tidak tahu kemana. Karena itu punya kebiasaan konsentrasi, punya lupa mengoreksi tulisan dan sebagainya. Saat ba'da Hada ada tes. Ada anak yang tidak dimasukkan kelas. Keberadaannya di sini hanya daripada tidak mondok. Ada anak yang nggak mau belajar, lemah, masukkan kelas khusus. Kelas min, bukan kelas nol. Kelas orang yang tidak masuk akal dia itu sekolah seperti itu. Yang nggak paham-paham, jadi biar tahu kalau dia seperti itu. Artinya kelas nol aja. Ada kelas apa? Saya kelang, ada kelas apa? Edadi, Dhaif, Mutasid. Nanti ada kelas 0, kelas TK. Jadi yang memang betul-betul males, taruh sifat itu sudah bil barokah di sini insya Allah. Sebab mengganggu yang lainnya, sebab selalu pengen maju, yang lainnya nggak bisa gara-gara dia. Ganggu teman yang lainnya. Ini sudah bisa, dia belum bisa lagi. Ya ini model-model tadi ditanya, bengong. Wudhu wajib atau enggak? Wajib. Masuk kelas 0 nanti. Nanti nanti insya Allah kapan segera dianukan harus pemilahan lagi supaya ini yang betul-betul lemah sekali dikeluarkan dari kelas ikdadi sama ini ya sudah kelas bil barokah diajari Al-Qur'an, diulang-ulang bab wudhu penting ibadahnya sebab semakin ditambah wudhunya nggak sah kira-kira. Ibadah wajibnya nggak bakal ngerti. Coba dites nanti. Bim siapa dites? Mungkin wudhunya nggak benar. Dosa kita. Ditambah terus seolah-olah bisa, tatonya yang asasi wudhu nggak ngerti, cara mandi nggak ngerti, terus mana ibadah-ibadah wajibnya? Oke, ada kelas khusus seperti itu ya biar saja di sini dimaafkan karena memang kemampuan semacam itu atau mungkin karena malas tidak punya semangat. Orang kalau merasa lemas harus kemana-mana bawa buku. Orang itu perlu belajar itu Ilmu itu mahal, nggak ada ente nyantai-nyantai dapat ilmu, nggak ada. Terus Wa akhir ghusla qadamaika dan akhirkanlah membasuh kakimu. Jadi mengakhirkan kaki itu hukumnya gimana? Hah? Kalau membasuh kaki dulu boleh enggak? Hah? Ya boleh sunnah itu. Akhirkan ini semuanya pokoknya kok idah. Wajibnya dua tok, sisanya adalah sunnah ini tidak usah ragu. Jadi kalau mandi besar nyelup dari kaki dulu boleh. Misalnya di kolam, lep kaki dulu, nyelam. Selesai, sah. Cuman sunnahnya biasanya kan air dituang dari kepala dulu, ambil bagian kanan itu sunnahnya. Faidah faroh faragta minal wudu'i wa kaila di al ma'u. Jadi dari kaki itu akhir itu sunnah dan hikmahnya lain agar air tidak habis. Kalau kaki dulu nanti basuh kepala, kaki kan kebasuh lagi sama aja, bohong dua kali. Mending kepala dulu nanti ke bawah airnya. faidah faroh ke minal wudu'i kalau engkau sudah selesai wudu, fasubbal ma'a maka tuangkan air ala syikkikal aiman ke samping bagian kanan tubuhmu. Hah? Ini memang kitab yang baru ini kenapa diberikan Buya lagi nih si siapa ini? Ini kitab enggak asal cetak gitu. Mana mana? Ada kitab kotiba, kitab yang baru-baru itu Buya enggak, senang. Wamsah bihima, ah mana? Bentar, bentar. Alah, khas, man. Ini, ini, ini, ini aja ada apa? Mana tadi Bapak Butuh tadi sudah ketemu? Halaman berapa tadi? 20. Fasubbal ma'ala ro'sika thalatan, maka tuangkan air ke kepalamu tiga kali kepala dulu wa antana win dan engkau berniat lah niatnya itu waktu kamu basuh kepala antana win engkau berniat rof al hadasi ngangkat hadas minal janabati dari junub thumma kemudian ala syikikal aiman memulai dari bagian kanan tubuhmu. Salasan tiga kali. Tumma alal aisar kemudian bagian kaki kiri. Sunnahnya begitu, apapun boleh, biar biur boleh. Hanya ini perhatian kanan Nabi yuhibbut tayammuna senang mendahulukan yang kanan. Wadluk Kemudian pijet kalau bisa. Sunnah ya, bukan wajib. Ingat, pokoknya semuanya sunnah. Udah kok ita, jangan pusing. Wadluk dan pijat digosok ya. Digosok biar airnya semakin mantap ke kulitnya. Ma'ak balamin badanika, badanmu yang depan digosok dulu. Wa ma'adbar kemudian belakang. Salasan, salasan, tiga kali, tiga kali. Wakolil dan kamu selah selai syakrorok sika rambut kepalamu. Walehyataika yataika dan juga jenggotmu. Kalau punya jenggot. Wa ausil dan sampaikan almaa air ila ma'atifil badani kepada lipatan-lipatan badan. Semuanya tahu lipatan itu di mana tempatnya, sampaikan itu semua. Wa mana biti sya'ri. Jadi kalau mau mandi besar harus sampai mana biti sya'ri sampai tempat tumbuhnya rambut. Artinya sampai kulit, nggak boleh rambut luar tok, sampai kulitnya. Ma khaffa minhu baik ma khaffa sesuatu yang ringan minhu dari rambut, biarpun rambutnya jarang-jarang. Wa ma kathufa ataupun yang lebat. Pokoknya rambut lebat, rambut ringan harus nyampe air ke sampai kulit. Wahdar dan awas. Antamassa dzakaroka untuk menyentuh kemaluanmu ba'dal wudhu setelah wudhu. Ini pun tidak ancaman bukan ancaman-ancaman haram ya. Kalau tersentuh nggak apa-apa. Nanti wudhu lagi urusannya mau urusannya urusan lain ini. Jadi nggak apa-apa habis berwuduk wudhunya kan wudhu sunat untuk mandi. Jadi biarpun melakukan yang membatalkan wudhu nggak apa-apa. Jadi ini berusahalah untuk tidak menyentuh bagian yang membatalkan wudhu. Ba'dal wudhu setelah wudhu yang pertama tadi. Fa'in asabathu yadaka. Fa'in asabathu yaduka. Kalau menimpa kepada kemaluan tersebut tanganmu, eh kok tiba-tiba menyentuh tangan, fa'idil wudhu, kamu harus ngulang wudhu lagi. Maksudnya apa? Mandi besar itu, kalau orang mandi besar, itu nggak usah wudhu lagi, hanya ini adalah pendapat Imam Ghazali. Kalau orang mandi besar sudah wudhu maka nggak usah mengulang wudhu. Tapi ini berbeda dengan para ulama. Biarpun nggak wudhu sebelumnya, orang mandi besar itu sama sudah kayak wudhu sekalian. Jadi biarpun kita tidak berwudhu, kalau mandi besar mengangkat hadas besar, hadas kecil terangkat, langsung punya wudhu. Akan tapi Imam Ghazali mengatakan bahwa wudhu dulu baru mandi besar maka nanti nggak usah wudhu lagi kalau menyentuh kemaluan menjadi wudhu lagi karena nggak punya wudhu jadi menurut kebanyakan ulama dari madhab syafi'i kalau kamu mandi besar misalnya tanganmu pakai sapu tangan plastik sehingga biarpun kemana-mana menyentuh kemaluan pun pakai pembatas nggak pakai nggak langsung ke kulit, maka nggak batal wudukmu. Maka nggak usah wudhu lagi. Tapi kalau menyentuh kemaluan membatalkan wudhu. Faidil wudhu terus. Wal faridatu min jumlati dzalika. Lah ini disimpulkan oleh Imam Ghazali dan yang wajib min jumlati dzalika dari semua yang saya sebutkan panjang tadi itu min dzalika min jumlati dzalika kulli dari itu semua yang wajib mana sih dari yang banyak disebut Imam Ghazali cuman an-niyatu niat wa izalatun najasati dan menghilangkan najis yang kedua wasti'abil badani bil ghusli dan meratakan badan dengan guyuran air. Tapi ingat, yang kedua itu tidak disepakati. Ini ada tambahan saja yang kedua itu. Biarpun ada najis, guyur sah. Intinya dua. Satu, berniat. Yang kedua, mengguyur air sekujur tubuh. Dan Imam Ghazali memang berpendapat ya. Berpendapat bahwa izalatun najasah menghilangkan najis dan kotoran itu adalah termasuk bagian fardunya mandi. Tapi kebanyakan ulama mengatakan enggak. Biarpun di jidat kita, di dengkul kita, di kaki kita ada najis, guyur aja nanti asalkan hilang ya sudah suci. Selesai. Kalau saat asallah. Kami lusat asallah ftah Hah? Saat aja, ya Saya roh. Kifit tarik teh. Kalau mau wujud nanti. Hah? Nanti kalau mau wujud nanti, mau wujud akhir nanti. Hah? Itu jahil kalau saya. Tak harus nanya janjian sama orang kok. Saya bilang mau kabel kolil. Sente. Wa fardul wudu'i lah kita Imam Ghazali kemarin yang kemarin berbicara tentang sunnah-sunnahnya wudu dan fardul wudu, fardunya wudu Ini juga tidak dirinci, ini Imam Ghazali hanya berbicara tentang akhlak-akhlak wudhu, sunnah-sunnah wudhu dan mandi besar. Jadi ilmu fardu wudhunya sudah jelas ya. Niat, membasuh muka, yang kedua membasuh tangan, yang ketiga mengusap kepala, yang keempat membasuh kaki, yang keenam tertib, eh, lima, yang keenam tertib. Selesai. Semuanya adalah sunnah. Ngusap telinga sunnah, Fardul wudhu yang fardu yang dalam wudhu. Kewajiban di dalam wudhu. Niat tidak disebut oleh Imam Ghazali tapi taruh di akhir. Ghuslul wajhi membasuh wajah. Wal ini yang kedua kedua tangan ma'al ini sampai siku. Wa mashu ba'dir ra'si mengusap sebagian kepala. Mengusap sebagian kepala dikit aja boleh. Menurut madhab Syafi'i. Madhab Malik harus merata semuanya madhab Imam Abu Hanifah ini bagian nasiah, bagian ubun-ubun. Wa rijal ini kemudian mengambasoh kedua kaki ilal Ka'bah ini sampai mata kaki. Wajibnya itu cuman marotan marotan sekali sekali harus kamu fahami tiga kali yang kamu lakukan itu sunnah. Artinya kalau airnya ngepres satu kali saja nggak usah maksain Apalagi waktunya mepet, kamu lagi umroh, haji, di sana mepet, rame, waktu asar hampir habis. Gak usah tiga kali, satu kali, satu kali saja. Ma'an niyati dan itu yang keenam niat, yang kelima niat, tertib urutan. Menurut madhab imam kita syafi'i, dan juga madhab yang lain, Malik, madhab Imam Ahmad bin Hambal, tertib itu harus. Nggak sah kalau nggak tertib, tapi nanti ada madhab Imam Abu Hanifah nggak tertib boleh, mana yang sempat saja kaki dulu, kaki dulu. Misalnya orang pada nyuci mukanya, dia numpang kakinya dicuci kaki dulu, baru nanti tangan. Baik, jadi harus tertib ya. Muka, tangan, kepala, kaki. Wa ma'adaha hasunanun Dan ini semua dari ini, selain daripada enam ini, yang kami sebutkan kata Imam Ghazali, tentang cara wudhu yang banyak kemarin itu sunnah. Mu'akkadah dikukuhkan Fadruha kathirun keutamaannya sangat banyak. thawabuha jazilun pahalanya besar. Wal mutahawinu biha orang yang entengkan dengan sunnah-sunnah tersebut. Khosirun akan ruki bal huwa bahkan orang tersebut bi asli faroidihi tentang asal-asal atau pokok-pokok yang wajib itu mukhotirun dalam bahaya. Kalau sudah orang entengin yang sunnah, ini biasanya yang kemakan keteledoran yang wajib. Tapi kalau orang yang rajin sunnah, insya Allah yang wajib pasti terpenuhi. Tapi kalau wudhunya orang yang ngepres-ngepres, maka saat itu biasanya yang fardu bakal hilang. Fa'inan nawafila sesungguhnya pekerjaan-pekerjaan sunat itu adalah jawabir penambal-penambal. Kalau ada kurang dalam fardunya, dipenuhi dengan yang namanya sunnah. Lil faroidi tentang yang menjawab biru penambal-penambal lil faraidi yang fardu. Jadi kita harus kita diupayakan bisa mengamalkan sunnah-sunnah tersebut untuk kita bisa menyempurnakan yang fardu. Ini saja sallallahu ta'ala biar dilanjutkan sama Ustaz ya ada acara sallallahu ta'ala wa ja'alakum minallahi ma'ilin Al-Fatihah. Men Kamil, antum wala Ustaz Ayo Fadl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.